Selaku khatib Jumat kali ini Izinkan saya berwasiat Bagi diri saya sendiri maupun bagi hadirin sekalian Untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sampai akhir hayat kita Serta menjalankan hukum Islam Syariat Islam dalam kehidupan kita Karena lebih dari 50 kali dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Allah Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Bahkan yang tuntut ialah bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik takwa ittaqullah akbar tuqatih. Pengulangan sampai 50 kali ini menunjukkan bahwa takwa sangatlah penting artinya dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita pada hakikatnya bukanlah untuk dunia, tapi kehidupan kita adalah untuk akhirat nanti. Malik khutbah Jumat kali ini Khatib diminta oleh pengurus masjid menyampaikan sebuah materi tentang membentuk watak generasi penerus Islam kalau kita bicara mengenai kotak generasi penerus Islam Insya Allah bisa sampai satu minggu juga belum selesai kita bahas saja mengenai surat Luqman ayat 12 sampai 19 mengenai tarbiyatul aulad sudah makan waktu yang lama dan panjang nasirannya. tapi hari ini barangkali Khatib ingin menyampaikan kepada kita tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan buat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kuanfusakum wa jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka sering sekali kita mengatakan di Indonesia apalagi bahwa generasi muda hari ini pemimpin masa datang generasi muda hari ini adalah amanah buat pemimpin masa datang tapi kita sering lupa pada kesehari hari yang disebut dengan proses proses bagaimana anak-anak kita menjadi pemimpin proses bagaimana generasi muda kita terbentuk ini yang seringkali kita lupakan karena kehidupan kehidupan kita yang sehari-hari sibuk dengan mencari nafkah untuk keluarga kita. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khawfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dari surat An-Nisa ayat 9 ini ada tiga hal yang pokok yang Allah sampaikan. Pertama, kita takut meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah, turun kita duriah dalam keadaan lemah. Lemah di sini tentunya lemah keimanan kita, mereka, lalu lemah dalam ekonomi, lemah dalam kepribadian akhlaknya, lemah dalam menghadapi kehidupan ini dalam sikap menghadapi kehidupan yang tegas dan lemah dalam memahami nilai Al-Quran maka kata Allah maka kalau kalian tidak mau mendaki itu bertakwalah yang kedua Allah katakan bertakwalah bertakwalah mengajak pada takwa takwa ini tidak hanya sekedar kita mencari kesejahteraan buat anak-anak kita kadang-kadang kita hidup ini kan sekarang kita sholat Jumat pulang nanti kita berubah jadi pegawai ada yang direktur ada yang kemudian dosen ada macam-macam semua adalah mencari makan buat anak-anak kita kita pikir anak-anak kita sejahtera dengan memberi makan mereka saja memberi mereka kemudian fisik secara fisik sekolah yang baik belajar keluar kita bisa kita, anak kita jadi dokter jadi pengajar jadi pejabat jadi menteri bahkan jadi presiden mungkin tapi kita seringkali lupa memberi makan mereka dengan cara yang benar kalau niat kita, anak-anak kita akan menjadi pemimpin yang baik, anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang membanggakan bagi kita, maka cara, niat, cara dan tujuannya harus sama. Cara memberi makannya juga kita harus jelas. Oleh karena itu jangan khawatir kita memberi makan anak kita dengan hal-hal yang yang susah kita mendapatkan. Sekarang sudah beredar di mana-mana kata-kata yang haram sudah, yang halal sudah habis, yang haram tinggal sedikit. Jadi semua dipakai cara untuk supaya anak-anak kita besar. Jangan heran kalau kita melihat banyak anak-anak pejabat, mantan pejabat, pengusaha, mantan pengusaha, yang anaknya tiba-tiba narkoba, yang anaknya tiba-tiba habis minum menabrak orang mati dan sebagainya, yang tiba-tiba anak-anaknya melakukan perbuatan-perbuatan asusila. Kenapa? Coba kita introspeksi. Kemungkinan makanan yang kita beri makan kepada anak-anak dan turun kita dalam makanan-makanan yang subhat ataupun halal sekalian. Nah, untuk bilang Jadi kalau kita mau lihat anak kita, Jangan kita hanya kasih dia pendidikan saja dengan kita takut dia akan menderita kita dia pendidikan kemudian kita lupa pada pendidikan agamanya. Fatih mengatakan kepada anak khatib yang paling besar, Umar, ayah tidak mau memelihara daging. Kalau ayah pelihara daging lebih baik saya pelihara sapi. Yang saya pelihara adalah ruh, ruhmu. Karena Islam itu mengajak kekuatan roh ruh, kekuatan ruhnya dari anak kita. Kalau hanya saudara merah, daging saya piara sapi saja jadi kurang bisa biar anak. Oleh karena itu, anak kita harus bisa mengikuti muslim lainnya dan politik maka dia akan dipimpin orang seorang politikus yang tidak akan peduli pada orang muslim akhirnya mereka tidak perlu mereka adalah cari makan cari makan dia tidak punya biro islam yang tinggi ini hari ini kenyataan yang kita hadapi sudah lupa generasi muda kita sebagai besar anak-anak kita khususnya di Jakarta terpancing kita dengan dengan begitu banyaknya propaganda informasi yang diterima sampai-sampai ada pendapat yang mengatakan lebih baik memilih pemimpin yang kafir tapi anti korupsi daripada orang muslim tapi korupsi semua sekarang akan orang muslim ini korupsor semua sehingga itu beredar di, di YouTube, di media sosial sudahlah kita pilih orang ada pemimpin kota Jakarta mengatakan kita akan melegalisir masukkan para prostitusi di tempat yang khusus, disuntik tiap bulan disetujui. Soalnya kita masih muda. Kalau jawabannya karena zaman dari dulu tidak pernah dihilangkan itu yang namanya uh, prostitusi harus ada, tetap ada dan yang tidak mau tidak mau dan Jakarta bukan hanya orang Islam. Oh. Moto Jakarta ini teguh beriman. Mau teguh beriman ya nggak boleh ada itu. Kita ngomong seperti itu dibilang salah Jadi kalau kita mau generasi kita baik, kita nggak bisa seperti balik telapak tangan kita berikan contoh. Makanya Allah berfirman, "Ku amfusakum wa itu naro." Kalau sudah zaman seperti ini, maka jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan yang ketiga, Allah mengatakan kata Allah, "Wa yaqulu qawlan dan Kalau kamu teman-teman takwa kepada Allah, ajak keluarga kamu bertakwa karena kehidupan yang kekal itu di surga, bukan di dunia ini. Yang ketiga, qawlan dan ma'asyiral nas ada hadatun. Nanti di akhir zaman akan timbul tamu tahun kemunafikan yukadzabu fi as-salih wa yusaddaqu fi al Orang-orang yang benar perkataannya itu didustai dia, dihantam habis-habisan dia. Tapi yang membohong itu dibenar-benarin. Wa yu'tamanu fi al-khairi wa yu'awwalu fi al-aminu. Yang khianat dikasih amanah, yang amanah dikhianati. Maka ketika itu muncul banyak timbul waibidoh waibidoh mana waibidoh ya Rasulullah siapa waibidoh waibidoh itu orang-orang berbicara tentang agama nggak ngerti apa-apa memberikan pembenaran terhadap orang-orang ini dan memberikan dalil-dalil untuk membenarkan hal yang ada ini waibidoh yang mengkala di Quran yang pakai akto kalau dia terjemahkan Quran pakai akalnya saja tak apa-apa memilih pemimpin yang bukan muslim padahal ayatnya walau takto akal Yahudi walau nasor hatta tabi'a itu ayat dia bilang itu ada yang dicari dari sedemikian rupa. Khotib tadi malam di TV One juga berdialog dan seorang yang mengaku punya pesantren dan menggunakan dalil-dalil. Dan inilah zaman seperti ini. Ya. Bahwa kita sebenarnya harus introspeksi lah pada hari ini. Ada empat jenis keluarga dalam Al-Quran yang Allah contohkan. Ada keluarganya Nabi Nuh alaihissalam bapaknya masuk surga, istri anaknya neraka. Ada keluarganya si Fir'aun, bapaknya masuk neraka, istrinya surga Asia. Ada keluarga Nabi Nabi Nuh, Fir'aun, kemudian Nabi Lut. Bapaknya masuk surga, istri anaknya neraka. Tapi ada keluarga yang junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Anaknya, istrinya, keponakannya, cucunya semua surga. Nah ini yang kita ikuti ya. Bagaimana cara satu wa'alaikum now Nah, jauh sebelum dari, dari layar itu seorang sosiolog yang mengatakan you cannot save the world but you can improve your community gak bisa kau selamatkan dunia selamatkanlah komunitasmu masing-masing Allah sudah berfirman Allah bilang kuam satu paling nar kalau dalam sudah seperti ini mari kita jalan keluarga kita masing-masing kita propaganda anak-anak kita eh pendapat salah karena anak-anak kita ini paling gampang kena penyakit LGBT itu beredar bukan karena virus bukan karena bakteri, tapi dia beredar karena perilaku. Karena perhatian orang tua yang jarang, kemudian bapak yang sering keluar rumah, ibu yang tidak memperhatikan, anaknya bergaul dengan lingkungan itu. Kena penyakit itu. Lesbian gay, biseksual, transgender. Kalau kita bicara buat panjang lagi ceritanya bisa sampai dua jam di televisi Di bahasa LGBT. Tapi intinya adalah kalau mau anak-anak kita lurus dan dapatkan itu bisa itu penyakit menularnya bukan karena virus, bukan karena bakteri, tapi karena lingkungan. Karena kita tidak mengontrol anak kita, kita sibuk, kita pikir cukup dengan memberi makan anak kita, menyekolahkan dia, tidak pernah kita kontrol. Pernahkah kita mengajari anak-anak kita untuk mengaji sendiri? Ajar mereka, coba kau bisa mengaji nggak? Sampai di mana? Rata-rata yang menengah ke atas, panggilkan guru ngaji. Yang menengah ke bawah kasih di TPA. Anak kita tidak pernah perhatikan. Pernahkah kita suruh anak kita imam, kemudian kita jadi makmum, kita cek bacaannya. Kita baru oh, anak saya dokter, anak saya ambil master di Amerika, di Australia. Anak saya di, tidak ada yang pernah kita bangga kalau kita cek anak kita gimana. Sejauh mana mereka, pemahaman dia, giro Islamnya, pergaulan dia. Padahal mayoritas kita 42 persen masyarakat Jakarta ini Muslim katanya. Indonesia tinggal 80 persen juga. Mudah-mudahan dari Jumat ke Jumat ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya dari model-model keluarga yang disampaikan Al-Quran maka insya Allah kita mengikuti modelnya Rasulullah SAW dalam membina anak dan keluarganya. Semoga kita termasuk dalam kelompok yang betul-betul bersama anak, bersama zuriat kita akan masuk surga bersama-sama. Barakallahu li wa kubir qul ala azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim maqul qul ya hadzal innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillah di arsala rasulah bil huda wa dini al-haq li yudhwara dini kulli wa kafa billahi syahidah Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan na'buhu wa rasuluhu la nabiya ba'na Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Ibu Abillah pada khutbah yang kedua ini di hari Jumat ini Mati hanya mengingatkan saja bahwa dalam situasi seperti ini di mana Rabidah itu, begitu tumbuh di mana orang sudah kehilangan arah tentang kepemimpinan dalam Islam tentang tentang respon pembinaannya orang sudah mengejar materi maka yang paling penting bagi diri kita adalah selamatkan keluarga kita anak-anak kita turunan kita dulu kita mau usah bicara banyak tapi kita bicara anak dan turunan kita dulu karena beberapa kejadian membuktikan bahwa semakin hari suatu negeri semakin meninggalkan hukum Allah kalau boleh meminjamkan surat Al-Imran ayat 103 mereka sudah berada di tepi jurang kebinasaan faqatahu minha tapi kami selamatkan mereka kenapa karena masih ada sekolah orang yang berjuang senantiasa menegakkan kalimat tauhid di negeri itu kalau tidak maka Allah akan timbulkan rasa penyakit minal khawf wal rasa ketakutan dan juga rasa kelaparan di mana-mana. Jadi pokok pikiran kita hanya cari makan, cari makan, cari makan, tinggalkan apa yang bisa kita tinggalkan buat keluarga kita, kita lupa. Oh, saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu pada waktu yang kedua ini, Fatih ingin menyampaikan sebuah riwayat ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya, kemudian melihat seorang tua dikelilingi oleh anak-anak kecil. Kemudian Seringkali bertanya, ini anak-anak kecil ini, eh, menggurui orang tua ini kenapa? Kata sahabat di Ali mengatakan bahwa orang ini orang orang orang kawaras. Dikatanya orang orang gila gitu, kalau kita bilang. Maka saya Ali mengatakan sesungguhnya tidak waras itu bukan dia, tapi orang yang tidak waras itu orang yang menukar kehidupan akhiratnya dengan kedudukan di dunia, dengan jabatan di dunia ditukar dengan harta di dunia. Itu orang yang tidak waras. Tahu kehidupan akhirat itu kekal. Hum khalidun. Wal akhiratu khairul laka minal Tapi jantan. Jual dunia akhirat itu adalah kedudukan di dunia dengan segala cara. Makanya buat dalil-dalil untuk memenangkan tindakan. Itulah penasihatnya Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika Khatib mendapatkan sebuah tulisan dari uh, adik yang sedang belajar di Mesir, Fatih ingin menyampaikan kisah ini. Ya, ini dalam al untuk para tasawuf. Fatih tidak mengambil E, melihat daripada ya, tapi mengambil matanya, isinya. Isinya ini penting buat menjadi perenungan kita. Suatu ketika malaikat turun ke bumi dan bertanya kepada kerbau, wahai kerbau, apakah kau itu Allah menciptakan menjadi seekor kerbau yang mandinya dengan air kotor, air kubangan sehari-harinya? Maka kerbau mengatakan saya ridho. Untung Allah tidak menciptakan saya menjadi seekor kelelawar yang mandi dengan air kencingnya sendiri. Bergantung di malam hari, hidupnya hanya pada malam hari. Mereka bertanya kepada kelelawar, wahai kelelawar, apakah kau ridho? Diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seekor kelelawar yang mandi dengan air kencingnya sendiri, bergantungan di atas pohon, hidup pada malam hari. Katanya, kata kelelawar, aku ridho. Untung aku tidak diciptakan menjadi seekor ular yang jalan di atas perutnya di dalam tanah yang gelap gulita sehari semalam mencari makan untuk manusia kita akan jadi ular maka mereka bertanya kepada ular wahai ular apakah kau itu Allah ciptakan kau dengan jadi seekor ular yang jalan dengan perutmu sendiri dalam gelap gulita 24 jam maka apa kata ular alhamdulillahilladzi tati tatimus saya bersyukur kepada Allah setelah puji bagi Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku kenapa untung aku diciptakan menjadi sepak bola daripada aku diciptakan menjadi manusia yang punya mata, hati dan telinga dia kubur kepada nikmat Allah dan kalau dia mati menjadi makanku dalam tanah kelak ini mengingatkan kita yang hadir di sini semua satu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa termasuk kita semua yang ada di sini mau presiden kayak mau menteri ke, Khotib pernah menteri lima tahun beberapa teman-teman pernah lewat staf-staf menteri tetap, Ustaz hari ketika menteri dulu habis lewat kembali yang gontok-gontekan habis kita kembali banyak kita juga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau itu dijadikan pedoman kita dari Jumat ke Jumat maka akan dihapuskan dosa-dosa kita karena tiap Jumat Allah mengatakan kita Allah atau Tuhan, la kamu tunna antum muslimun jangan kamu mati kecuali tidak dalam Islam artinya fikrul Islamiah, saksi Islamiah, budaya kita pikiran kita untuk Islam Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa menjadikan dari Jumat ke Jumat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa dan marilah pada yang kedua yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa semoga Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa kita diampuni semua dosa-dosa kita dan insya Allah jadikan anak-anak dan turunan kita jadi anak-anak yang setahu istiqomah. istiqomah Allah lahirkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa khususnya di Jakarta, kota-kota besar, pemimpin-pemimpin yang satu pemahaman keimanan dengan kita karena wajar kalau kita menghendaki demikian supaya visi dan misi kita sama di dalam kehidupan bernegara berbangsa. Kalau kita betul-betul mencapai negara baru tentu ibadah berlaku. Untuk itu marilah kita berdoa. Sedangkan sebelumnya kita baca salat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alaihi Wasallam sebagaimana firman Allah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للmuslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya ahya'i minhum wal amwat ya Allah ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang telah wafat Allahumma ighfir lana ampunkan dosa kami ya Allah wali walidaina ampunkan dosa kedua orang tua kami warhamhuma sayangilah mereka kama rabbayana shighara sebagaimana mereka telah menyayangi kami selagi kecil kadang-kadang orang tua kami dihina dan difitnah karena ingin memuliakan kami anak-anak lapangkan kuburan orang tua kami telah meninggal dunia ya Allah jadikan ya Allah kuburnya bagian dari taman-taman surgamu jangan kau jadikan ya Allah kuburnya bagian dari lubang-lubang nerakamu ya Allah dan panjangkan umur orang tua kami yang masih hidup ya Allah kami ingin berbakti kepada mereka dan rangka mengabdi kepadamu ya Allah Allahumma ja'alna wa awladina wa dhurriyyatina min ahlil khair wa min ahli ilm wa min ahli ibadah wa min ahli Quran wa ja'alna min ibadika al-abniya syakirin ya Allah jadikan anak-anak kami turunan kami turiah kami orang-orang berilmu orang-orang beribadah ya Allah orang-orang yang ahli Quran dan jadikan mereka mereka orang-orang yang kaya yang bersyukur ya Allah ya rabbal alamin Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama jadikan pasangan-pasangan hidup kami anak-anak dan juriah kami, kuat air permata hati kami, dan jadikan ya Allah jadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya azidu, Ya Karim, wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Engkau zat yang paling dulu tidak berpermulaan, Engkau zat yang paling akhir tidak ada akhiran, Engkau zat yang maha berdiri sendiri, maha mutlak ya Allah. Engkau tengah mendengarkan melihat kami sholat Jumat Ya Allah di masjid Jenderal Sudirman ini Kami mohon dari Allah Jangan kau jadikan sholat Jumat Ini sholat Jumat terakhir Ya Allah Ya Rabbi kami tidak tahu kapan jatuh kami ini berhenti. Kami tidak tahu di mana kami dimakamkan. Kami akan pasti kembali kepadamu. Tapi kami mohon beri kami waktu ya Allah. Panjangkan umur kami, panjangkan juga amal kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah berikan kami kesehatan ya Allah. Karena dengan kesehatan itu kami bekerja untuk memberi makan nafkah kepada anak. Ya Allah, begitu banyak godaan zaman seperti ini ya Allah. Keluar dari masjid ini kami menghadapi godaan ya Allah yang tergelincir dalamnya ya Allah Allahumma inna na'udzubika min jahil bala jauhkan kami dari balak yang besar wa tarakis kau jauhkan dari bertemu dengan kecelakaan wa subhil kau jauhkan kami dari takdirmu yang buruk wa syamatatil dan jauhkan kami dari gembiranya orang-orang yang dengki kepada kami jauhkan kami dari hati yang tidak usyuk jauhkan kami doa yang tidak diterima jauhkan kami daripada kesombongan karena kekayaan dan jabatan serta jauhkan kami daripada kehinaan karena kemiskinan. <laughs> Ya Allah. Ketika datang maut menyebut kami, kami mohon ridhomu. Tidak ada orang yang tahu tertolimi karena ucapan dan perbuatan kami. Ketika datang maut menyebut kami, ya Allah, tidak ada, ya Allah, hutang-hutang yang kami tinggalkan memberatkan anak dan turunan kami. Ya Allah, kami mohon ridhomu ketika datang maut menyebut kami. Kami berakhir dalam keadaan usul Fatimah. Telah selesai semua cita-cita dan harapan kami ya Allah Demi Allah, demi kuah yang maha dan maha mulia ya Allah Berikan kami kekuatan untuk menghadapi musuh-musuhmu ya Allah Ya Aziz ya Ghaffar ya Mutakabir Ya Halimu ya Alimu ya Aliyu ya Azimu ya Azimu, ya Karim Ada di antara jamaah yang sedang sakit Aku mohon itu angkat penyakitnya ada di antara jamaah ini ya Allah ingin sekali punya rumah membesarkan anak-anak di dalamnya ya Allah berikan jalan keluarnya. Ada di antara jamaah ini ingin sekali naik haji ke tanah suci Makkah, tawaf di Baitullah, wukuf di Al-Afah kabulkan doa-doa mereka ya Allah. Ya Rabbal Alamin takdirkan kami semua yang ada di masjid ini dan keluarga kami ya Allah orang-orang bersama-sama di dunia dan insya Allah bersama-sama dalam surga kelak melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW yang tidak pernah kami lihat ya Allah Ya Allah dan bisa melihat wajahmu yang maha agung dan maha mulia di waktu pagi dan petang. Ampuni semua dosa kami, tutup aib kami. Puluhan tahun telah kami hidup, belum ada apa-apa yang kami berikan untuk agamamu, Ya Allah. Ya Rabbana bimbing kami, Ya Allah. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين يا الله di ujung doa ini kami kirimkan doa kami pada dai-dai yang fukara yang miskin dimanapun berada bukakan pintu-pintu rezeki bagi mereka Jadikan turunannya orang yang soleh dan soleha ya Allah. Dan di ujung doa ini kami mohon dari doamu. Engkau lahirkan pemimpin yang bertakwa di negeri kami ini. Di semua strata yang satunya kata dengan perbuatan ya Allah. Dan jangan engkau berikan kesempatan kepada orang kafir untuk memimpin kami. Ya Allah. Rabbana. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar.